محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم إخواني في الله الحمد لله dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa terus audit dan diberikan kesempatan untuk mendengar, membaca, menghadiri yang ini tentunya kita harapkan bermanfaat bagi akhirat dan bagi ibadah kita bermanfaat memperkuat iman kita memperbanyak amal kita di dunia membenarkan iman kita dan membenarkan dan memperbaiki amalan kita di dunia dan kita harapkan menjadi penolong kita menjadi penyelamat kita di akhirat nanti dan menjadi amalan yang diberikan pahalanya di akhirat nanti. <coughs> Ikhwan fillah. Nah. Insyaallah pada malam ini kita memulai kajian yang terkait tentang Ramadan. Nah, karena telah sangat dekat kita dengan Ramadan, mungkin kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Sehingga kurang lebih dua minggu lagi atau dua, dua minggu lebih sedikit kita telah berada di bulan Ramadan. Maka sebagaimana prinsip yang diajarkan oleh para ulama kita wajibnya berilmu melandasi di atas ilmu sebelum kita beramal Maka demikian pula kita dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Ramadan dan ini merupakan ibadah azimah kita pun mempelajari agar ibadah kita di bulan Ramadan tidak sia-sia dan tidak merugi tidak percuma amaliah kita menahan haus lapar dan syahwat maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan umur waktu dan kemudahan dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan-kemudahan ini semakin diperluas dan semakin ditambahkan sehingga kita semakin bisa banyak belajar menuntut ilmu dan diberikan taufik pertolongan kemudahan untuk lebih bisa banyak-banyak beribadah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka <clears throat> kesadaran ini ya merupakan awal daripada seorang bisa dan mau untuk belajar tentang agamanya, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ilmu. Ini juga membantu sehingga dia seseorang tahu, seorang muslim atau seorang muslimah tahu apa yang semestinya diperbuat dengan ibadahnya dengan musim-musim terkait dengan ibadah kejahilan ini menghalangi orang untuk bisa memanajemen secara syar'i apa yang mesti dia lakukan dengan ibadahnya maka karenanya Orang akan terheran melihat kita duduk seperti ini. Di hari, di malam-malam, kalau kita lihat di masjid-masjid banyak di luar sana sedang apa ramai-ramainya ingin melaksanakan sholat yang mereka istilahkan dengan sholat nisfu sya'ban. Nah, ketidakpahaman inilah yang menyebabkan mereka tidak merasa butuh belajar tentang puasa Ramadan yang padahal jibannya agar sah dan benar tetapi demikianlah orang-orang dilalaikan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak sama sekali membawa pahala. Bahkan nah mendatangkan yang sesuatu yang merugikan bagi mereka. Nah, beredarnya palsu karena kejahilan tidak mengerti kejahilan mana karena kan mereka jahil siapa ulama yang harusnya dijadikan panutan siapa ulama yang harusnya dijadikan rujukan di dalam beribadah, beriman dan dalam berislam. Sehingga orang-orang yang semata-mata dia sepuh atau semata-mata dia adalah orang yang telah lama mengurus masjid atau semata-mata dia adalah orang tuanya, nenek moyangnya, maka itulah yang dijadikan panutannya tanpa bisa dikritisi atau tanpa berpikir apakah yang diajarkan itu ada dasarnya atau dalilnya bahkan karena kejahilan itu jika ada orang yang mengkritisi di tengah-tengah kelompok yang seperti ini, masyarakat yang seperti ini, yang mengkritisi ini akan dianggap <clears throat> menentang sunnah. Mungkin kalau ini kemudian dibahas di dalam rapat, di rapat yang mayoritasnya ingin menghidupkan bid'ah ini, tiba-tiba ada satu yang mengatakan tidak usah sudah diadakan sholat seperti ini. Apa dalilnya? Akan heboh, gempar. Nah, <clears throat> dibuat dianggap berbuat sesuatu kemungkaran atau menghalangi sunnah yang telah berjalan turun temurun dari nenek moyang Maka <clears throat> kalau kejahilan itu adalah mudarat ingin dilihat contohnya maka malam-malam seperti ini adalah contoh di dalam masjid dalam keadaan teriak demikian <coughs> melakukan ibadah yang tidak ada dalil. Sementara yang wajib dikerjakan belajar bagaimana puasa yang benar. Kalau diajak untuk belajar bagaimana ibadah yang benar, mereka tidak antusias. Mereka tidak merasa berkepentingan seolah-olah belajar itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Nah, seolah-olah belajar itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Dianggap bahwasannya majelis ilmu itu perkara sendiri, ibadah itu perkara sendiri. Duduk ngaji itu ibadah sendiri. Kemudian praktek, sholat, puasa, bayar zakat dan sekitarnya itu ibadah sendiri yang tidak punya hubungan. Padahal kita belajar Naam itu dalam rangka untuk meluruskan, membenahi, memperbaiki amalan ibadah kita. Nah, Ami Ali, biar aja. Tidak <clears throat> punya polpen, biar. Nanti insya Allah minjem daripada gini-gini semua orang ngelihat nyali nah akhirnya yang mau nulis tidak nulis ngelihat nyali bingung sana kemari ya <clears throat> nanti di kesempatan lain mungkin bisa menulis baik <clears throat> masing-masing orang konsentrasi terhadap dirinya sendiri <clears throat> nah Baik. Maka ini adalah tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Belajar mendasari ibadah dengan ilmu. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ayat ini qaidah atau terambil dari ayat ini qaidah dalam apa? Dalam beribadah. Apa itu? Yaitu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari apa? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Haruslah mendahulukan ilmu harus didasarkan ilmu qabla qaul sebelum seseorang itu berpendapat membuat kesimpulan nah, ini kesimpulan terkait dengan din terkait yang dinisbahkan kepada Islam yang di atas namakan sebagai ibadah yang di atas namakan sebagai takwa Allah Nah, yang di atas namakan sebagai sesuatu yang syariah maka harus dimulai didasari dengan ilmu demikian pula praktek ibadah amalan ibadah baik amalan zahir salat puasa nah bayar zakat atau amalan batin. Naam, khusyuk, al-khauf, tawakal, ar-raja, al-mahabba, semuanya harus dibangun di atas ilmu. Ini kaidah dasar yang sangat penting. Maka dalilnya adalah ayat itu. Al Imam Al Bukhari kemudian menyebutkan liqaulihi ta'ala hal ini karena berdasarkan firman Allah taala fa'lam. Artinya apa? Fa'lam berilmulah. Bukan maksudnya seperti yang biasa orang-orang terjemahkan ketahuilah. Sekedar himbauan ketahuilah. Nah, kan ada orang kalau ngomong ketahuilah, ketahuilah. Nah, sekedar apa kata sambung bahasa ketahuilah sekedar himbauan tidak seperti ini maksudnya tapi maksudnya adalah peringatan bahkan perintah untuk apa berilmu apakah manusia sejak lahir berilmu tidak kan? Nah. Berarti dari mana dapat ilmu itu? Dari belajar. Maka dari sini perintah berilmu itu artinya perintah apa? Untuk yang untuk mengikuti proses yang dengan itu dia bisa berilmu. Apa prosesnya? Ya belajar bisa membaca menghadiri majelis ilmu mendengarkan nah segala yang itu adalah menjadi sarana untuk dia bisa berilmu maka berarti itulah realisasi firman Allah fa'lam berilmu dan dimaksud berilmu tentunya berilmu ilmu yang benar. Nah, bukan hanya sekedar kalau yang menyampaikan ustaz atau yang menyampaikan adalah kiai atau yang menyampaikan adalah orang yang dia di mimbar di majelis berbicara Islam. Tapi ilmu adalah ilmu yang benar yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, Karenanya bukan semata-mata Nah, ada yang berbicara, bercerama tentang Islam, ikut ambil. Nah, karena ada sesuatu yang sesungguhnya itu bukan ilmu tapi subhat. Dia sangka, mereka sangka itu adalah ilmu. Sehingga perintah untuk berilmu yaitu belajar dengan belajar yang lurus, yang benar, betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah, maka karenanya demikian para ulama mendakwahkan dan mengajarkan demikian pula ketika hendak memasuki musim-musim ibadah sebelum masuk kepada musim ibadah tersebut dan kadang berlanjut di tengah musim ibadah itu dibahas tentang perkara yang terkait dengan musim ibadah tadi. Maka seperti kita mendekati hari-hari Ramadan, Demikian pula para ulama membahas, mengajarkan, mengkaji ayat-ayat, hadis-hadis, kitab-kitab yang terkait tentang bagaimana Ramadan dan bagaimana berpuasa bulan Ramadan dan bagaimana memakmurkan dan memanfaatkan bulan Ramadan bukan semata-mata memakmurkan tetapi dengan cara yang syar'i dengan cara yang syar'i dengan al-ikhlas maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nah kita diberikan kesadaran di saat banyak orang tidak paham dan tidak sadar terhadap kebutuhan ini ilmu mengkaji belajar duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk beribadah maka berbicara, membahas tentang Ramadan dan kebiasaan kita membahas sesuatu memudahkan kita agar kita eh, terarah maka kita membaca kitab kitab karya tulis para ulama nah. dan setelah terbiasa kita membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Sa'adi rahimahullah taala maka insyaallah pada kesempatan malam ini dan kajian-kajian berikutnya kita akan membaca kitab siam dengan juga membaca dari apa yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah dari Minhaj As-Salikin fi Tawdih Fiqh Mungkin malam ini cukup sampai di sini agar antum bersiap mempersiapkan fotokopi kitabnya. Nah, insya Allah besok harusnya libur ya. Kita mulai membaca kitab ini insya Allah kita bersiap dari Minhajus Salik. Nah, besok besok hari Lah sudah sudah tadi. Nah, afwan. Eh, tadi sudah. Jadi baik, oh, sudah. Sudah di Pak. Kan ya itu sudah. Itu dia. Ini. Yang dulu tahun lalu memegang kitab fotokopian tentang puasa dibuka lagi Nah, diperbaiki sampul Biar halus lagi seperti bayi. Biar halus lagi seperti bayi. Insya Allah seperti itu ya. Cukup dulu sampai di sini. Besok insya Allah kita mulai membaca. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu